Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran akidah dari kitab Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. <clears throat> Kita sampai pada pertanyaan yang ke-71 yaitu hukum berdoa minta-minta kepada ashabil kubur orang yang telah meninggal dunia. <clears throat> Penjelasannya doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah doa ibadah. Contohnya adalah sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena jika seorang itu sholat atau berpuasa, maka dia telah berdoa meminta kepada Tuhannya bilisanil hal. Ya, dengan sikapnya. Ya, dengan perbuatannya. Maka dia meminta. Karena perbuatan orang yang sholat, perbuatan orang yang berpuasa menunjukkan kalau dia minta kepada Allah agar Allah mengampuninya agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dari melindunginya dari adab. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dari sebagian karunia-Nya. Dalil hal ini adalah firman Allah taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada aku, niscaya akan aku jawab doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepada aku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Faja'ala adu'a ibadatan. Maka Allah tetapkan ya, bahasanya doa itu adalah ibadah. Di awal ayat udauni kemudian di akhirnya an ibadati. Ini menunjukkan bahasanya doa adalah ibadah. Dan udauni yang ada dalam ayat ini bisa dimaknai dengan dua makna ya, karena doa itu ada dua macam doa ibadah dan doa masalah maka udauni di sini makna yang pertama boleh dimaknai dengan doa permohonan yaitu doa ul masalah astajibulakum artinya Allah akan kabulkan doa tersebut dengan berbagai macam bentuk pengkabulan namun boleh juga dimaknai udauni di sini artinya beribadah kepadaku. Jika udauni di sini doanya kita maknai dengan doa ul ibadah, maka astajibilakum artinya aku beri ganjaran. Akan aku beri ganjaran dan pahala. Maka ini doa jenis yang pertama yaitu doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Semua bentuk ibadah. Sholat, puasa, baca Quran, dikir dan yang lainnya. Kenapa semua bentuk ibadah itu disebut doa? Yang artinya adalah panggilan dan permohonan. Karena e, semua orang yang beribadah itu hakikatnya dia memohon. Dan menyeru dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahnya, memberikan pahala atas ibadah yang dia lakukan, mengampuninya dan seterusnya. Maka semua ibadah dari sisi ini adalah doa. Sehingga disebut dengan sebutan doaul ibadah. Maka siapa yang memalingkan atau memberikan satu saja dari eh, dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia telah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Seandainya ada seorang yang rukuk dan sujud di syai'in kepada sesuatu ya, dan dia mengagungkan sesuatu tersebut sebagaimana mengagungkan Allah dalam rukuk dan sujud tersebut lakana musyrikan maka dia adalah seorang yang musyrik keluar dari Islam oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk inhina membungkukkan badan ketika berjumpa, ketika bertemu dalam rangka menutup jalan kemusyrikan. Fasu'ila anirajuli, maka Nabi ditanya tentang seseorang yang berjumpa dengan saudaranya seorang muslim, lalu membungkukan badan, maka Nabi katakanlah tidak boleh. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak orang-orang yang jahil orang-orang yang tidak mengerti ketika salam alaika ketika dia mengucapkan salam jumpa kepadamu ya, dia membungkukkan badan kepadamu maka ini satu hal yang keliru wajib bagi anda yang diberi ya, mendapatkan sikap tersebut untuk menjelaskan kepadanya hal ini dan melarangnya. Kemudian doa jenis yang kedua adalah doa masalah. Dan doa masalah ketika diberikan kepada selain Allah tidaklah seluruhnya kemusyrikan. Namun perlu dirinci. Yang pertama, jika yang dimintai itu hidup dan mampu untuk melakukan hal tersebut, maka ini bukan kemusyrikan. Semacam Anda katakan, tolong beri minum saya. Eh, minta untuk diambilkan minum dan ini ditujukan kepada orang yang mampu ngasih minum dan memberi minum maka ini tentu satu hal yang diperbolehkan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mengundangimu siapa yang memanggilmu maka penuhilah panggilannya demikian juga firman Allah Taala wa idha qismata dan jika hadir pada saat al-qismah pembagian ahli pembagian harta warisan maka dihadiri oleh ulul kurba oleh kerabat yang tidak dapat warisan wal yatama demikian juga anak-anak yatim wal masakin dan orang-orang miskin tetangga kiri dan kanan yang miskin ikut hadir jadi saksi di acara bagi waris tersebut farzukuhum minhu maka berilah mereka sebagian dari harta warisan Iya. Maka berilah untuk mereka eh, harta penghibur, jangan cuma nonton oh, ah, lihat duit dibagi-bagi. Iya. Eh, ya maka anak-anak tadi dikasih 50-50, orang miskin 100-100. Nah. Eh, bukan hanya nonton orang bagi duit saja, ngiler ngelihat duit setumpuk dibagi-bagi, namun cuma nonton saja maka ini tentu membuat dia sedih. Ini maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita satu perbuatan yang disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan jab, eh, khawatir, menutup eh, eh, kesedihan hati. Maka berbagilah dengan mereka-mereka ini. Fa'in mata al fakiru yadahu. Maka jika orang yang fakir itu menjulurkan tangannya dengan mengatakan, Urzukni, artinya, A'tini, berilah aku sesuatu. Fawajais, maka ini satu hal yang boleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Farzukuhum minhu. Maka berbagilah dengannya. Kemudian yang kedua, jika yang dimintai dan yang dipanggil itu sudah meninggal dunia, maka minta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia, ini adalah kemusyrikan yang mengeluarkan dari agama. Namun sangat disayangkan. <clears throat> Bahasanya di sebagian negeri-negeri Islam, man ada jumpai ada orang yang meyakini bahasanya fulan yang telah dimakamkan, ala dibakia jusatan yang jadilah raganya itu jusatan, bangkai, atau bahkan telah dimakan oleh tanah, maka ada orang yang berkeyakinan bahasanya orang yang telah meninggal ini yanfa'au yaduru. Bisa memberi manfaat dan bisa menimpakan kejelekan. Bisa mendatangkan keturunan bagi orang yang ya, nikah dan nikah sudah lama dan tidak diberi keturunan. Wahada wal billah maka hal ini wal billah adalah syirkun akbar yang mengeluarkan dari agama. Wa ikrahu hadha dan membiarkan hal ini itu lebih jelek daripada membiarkan kemungkaran dalam bentuk minum khamar, zina dan humu Karena ini adalah pembiaran terhadap kekafiran dan bukan hanya sekedar <clears throat> pembiaran terhadap kefasikan. Fanas'alullah maka kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan dan kondisi kaum muslimin. Kemudian selanjutnya adalah tentang seorang yang berdoa minta-minta kepada selain Allah dan dia beranggapan bahasanya yang diminta itu adalah kekasih Allah. Maka apa sih sebenarnya ciri-ciri seorang kekasih Allah? Maka alamatul walayah, maka kalau dibaca wilayah artinya kekuasaan. Kalau dibaca wilayah itu kekuasaan. Kalau walayah artinya kecintaan. Maka ciri kekasih Allah telah Allah jelaskan dalam firman-Nya. Ya Allah ingatlah sebenarnya para kekasih Allah la khaufun alaihim lahum yahzanun. Mereka tidak memiliki khauf, kekhawatiran, tidak pula mereka bersedih hati. Khauf itu berkenaan dengan masa depan dan yahzanun itu berkenaan dengan masa silam. Alladzina amanu wa kanu yattaqun yang mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Maka ketika iman itu digandeng dengan takwa, maka takwa itu berkenaan dengan lahiriah. Ya, berkenaan dengan amalul jawarih. Amal anggota badan. Sedangkan iman berkenaan dengan qalbi. Berkenaan dengan kondisi dan kualitas hati. Maka mereka, maka eh, para kekasih Allah adalah orang-orang yang di hatinya terdapat iman dan sifat-sifat iman dan dia makmurkan anggota badannya dengan amal-amal takwa. Maka inilah syarat, maka inilah tanda al-walayah ya, kekasih Allah yaitu iman kepada Allah dan takwa. Faman kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya. Maka siapa saja yang dia beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali dan kekasih Allah. Amman ashokabihi bihi, adapun orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, maka dia bukan kekasih Allah. Orang musyrik adalah musuh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Mangkana aduwa lillahi wa malaikati wa rasulihi wa jibril wa mikala, fa inna Allah aduwa lil kafirin siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul, Jibril dan Mikail, makasnya Allah adalah musuh bagi semua orang yang kafir. Dan termasuk orang yang kafir adalah orang yang memusuhi Jibril, Mikail dan seterusnya. Maka semua orang yang <clears throat> berdoa minta-minta kepada selain Allah. istighosa. Istighosa itu doanya orang yang susah agar dihilangkan kesusahannya. Doanya orang yang sakit agar sembuh dari sakitnya. Doanya orang yang terlilit utang agar bebas dari utang, doanya orang yang lama tidak punya momongan agar segar diberi keturunan, itu semua disebut istighosah. Dan minta-minta maka saya terjemahkan dengan terjemah bebas, minta-minta begitu saja. Ayastarisu birairillah atau minta-minta kepada selain Allah dalam satu perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, fa maka orang tersebut adalah musyrikun kafir. Musik dan kafir bukan kekasih Allah meskipun dia mengaku-ngaku sebagai kekasih Allah. Bahkan mengaku-ngaku sebagai kekasih Allah ya. ma'adami tauhidihi wa imanihi namun dia tidak memiliki tauhid dan iman dan takwa makanya adalah klaim yang dusta sebuah klaim yang bertolak belakang tunafi yang bertolak belakang dengan status sebagai wali Allah Wa dan nasihatku bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dalam perkara ini jangan terkecoh dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai wali. Ya. Hendaklah yang menjadi rujukan, acuan dalam masalah ini adalah kitabullah wa masoha min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Sehingga harapannya, tawakalnya dan bersandarnya hanya kepada Allah semata wa yu'minu bidzalika li anfusihim ya, wa, wa hatta yu'minu bidzalika dan eh, <clears throat> dan atau yu'minuna wa hatta yu'minuna dan sehingga mereka memberikan rasa aman dengan hal tersebut untuk diri mereka sendiri. Karena orang yang tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, maka dia memberikan rasa aman ke dalam hatinya, ke dalam dirinya. Sehingga ada pada dirinya istiqroron, stabilitas, waktu makninatan dan ketenangan. Ya. Dan tidak mudah terkecoh dengan orang-orang yang mengaku sebagai wali. Di antara manfaatnya adalah menjaga hartanya. Karena seringkali ya, pengakuan wali ini adalah tujuannya adalah untuk mengkerok, mengerok, mengambil, ya, mengerok harta orang-orang yang mau percaya kalau dia adalah wali. Sehingga wali ini nanti ya, jualan kapling surga. Siapa yang foto dengan si wali maka nanti akan ya, dijamin masuk surga. Namun fotonya membayar sekian dan seterusnya. Ya. Maka tidak mudah terkecoh dengan orang semacam ini. Di antara manfaatnya adalah menyelamatkan harta. Jangan sampai ayat tazaha ilmu khafifun. Ya. Digerus oleh mereka-mereka ahli khurafat. Sebagaimana komitmen dengan isi kandungan Quran dan Sunnah dalam perkara-perkara semacam ini. Ya, ya, Fimisli hadil umuri, fidalika manfaatnya adalah ibadu ibadun lil haula anil irtirar bi anfusihim. Menjauhkan dan menyelamatkan mereka-mereka untuk tidak terkecoh dengan dirinya sendiri. Haula mereka-mereka lah yang mengaku-ngaku untuk dirinya mereka sendiri ahyanan terkadang mengaku kalau dirinya adalah sayyid. Sayyid dalam pengertian wali wa ahyanan aulia dan terkadang mengaku secara belak-belakan kalau dia adalah wali. Walau fakar tak seandainya ada berfikir, Anda merenungkan mahum alaih keadaan mereka, misalnya Anda jumpai fihim bu'dan anil walayah wasiyadah. Bahasanya pada diri orang-orang yang mengaku sebagai wali tadi dijumpai e, bu'dan jauh dari ciri-ciri sebagai wali dan kekasih Allah dan seorang sayyid. Walakinna kata jitu al-wali hakikotan abu adun nasa ayat da'u nafsihi. Akan tetapi Anda jumpai wali Allah yang hakiki adalah manusia yang paling jauh mengajak manusia kepada dirinya. Ya, atau meliputi dirinya dengan ya, ayuhituha bihalatin dengan aura menata'zimi wa tabajil Ya, halah itu artinya cahaya. Ya, dia eh, Ya, dia adalah orang yang paling jauh mengajak pada dirinya sendiri ya, dan dia mengajak untuk supaya meliputi dirinya sendiri dengan cahaya takdim pengagungan, watabjil dan pengagungan, wa ma'asbahadalika dan semacam itu. Anda jumpai wali Allah yang hakiki adalah seorang mukmin yang bertakwa, khafian dan dia adalah orang yang tersembunyi dan menyembunyikan diri, tidak menyukai popularitas. La yudhiru nafsahu tidak menonjol-nonjolkan dirinya. Dia tidak menyukai al-ishar, popularitas. Dan tidak suka manusia seluruhnya tertuju pada dirinya. Ya, dan dia tidak suka manusia itu menggantungkan ya, mengantungkan diri kepadanya, menggantungkan rasa takut dan harapan kepadanya. Fa mujarratu qaulil insan bahkan semata-mata orang itu ingin agar manusia memuliakannya, menghormatinya, mengagungkannya. Dan dia ingin agar manusia itu merujuk pada dirinya dan bergantung kepadanya. Hada keinginan-keinginan ini fil haqiqah pada pada hakikatnya bertolak belakang dengan takwa. Bertolak belakang dengan kewalian. Oleh karena itu terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang mencari ilmu agama, siapa yang belajar ilmu agama untuk mendebat orang-orang yang bodoh, untuk menyaingi orang-orang yang berilmu, dan untuk ini yang jadi mahalus syahid, dan untuk membelokkan wajah-wajah manusia kepadanya. Ya, dia ingin supaya manusia tertuju kepadanya. Ya, manusia tertuju kepadanya fa'alai kada wa kada minal wa'id maka untungnya demikian dan demikian dari ancaman. Yaitu Nabi katakan dia terancam untuk tidak mencium bau surga. Ya, itu bisa terjem dari jarak sekian-sekian dari pintu surga. Maka dia sama sekali tidak akan mencium bau surga. Manakala tujuan dia belajar agama, tujuan dia ingin jadi ulama adalah agar diantaranya adalah agar ya, wajah-wajah manusia tertuju pada dirinya. Ya, agar dia dimuliakan oleh manusia. Agar manusia hormat kepadanya. Ya, maka niat belajar agama semacam ini menyebabkan orangnya terancam tidak mendapatkan bau surga. Dan hakikat wali adalah ulama. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tentang wali Allah. Ya. Seandainya ulama itu bukanlah wali Allah, maka saya tidak tahu siapakah itu. Seandainya siapakah itu wali. Seandainya ulama itu bukanlah wali Allah, maka saya tidak tahu ya, siapa itu wali Allah. <clears throat> Fasyahid <clears throat> maka yang jadi sisi pendadilan, Siapa yang belajar agama untuk membelokkan wajah-wajah manusia kepadanya. Maka mereka orang-orang yang mengaku-ngaku jadi wali dan berupaya membelokkan wajah manusia kepadanya. Maka dia adalah orang yang sangat jauh dari kewalian. Oleh karena itu nasihatku kepada saudara-saudaraku kaum muslimin agar tidak terkecoh dengan mereka-mereka yang mudah-mudah untuk mengklaim dirinya adalah wali dan orang-orang semisal mereka Danlah mereka merujuk dan mengacu pada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dan danlah mereka gantungkan cita-cita dan harapan mereka semata-mata kepada Allah. Kemudian poin pembahasan berikutnya tentang sihir dan hukum belajar sihir. Sihir, ya, kata para ulama, huwa sihir dalam bahasa Arab, ibaratun adalah segala sesuatu yang lembut dan tidak jelas sebabnya Bihaisu di mana sihir itu memiliki lahu taksirun khafiyun. Pengaruh yang tidak terlihat. Yang tidak dilihat oleh banyak orang. Wahuwa bihada, maka sihir dengan definisi ini, bihadal makna, dengan pengertian ini mencakup antanjim, ilmu nujum atau astrologi, mencakup al-kahanah perdukunan. Bahkan inna yashmul, Bahkan dia mencakup at-ta'thir bil bayan. Ya, bisa kemampuan untuk memberikan pengaruh bil bayan dengan kepandian ngomong. Wal fasohah dan kefasihan dalam berbicara. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna minal bayani lasihra." Sungguh di antara kemampuan dan kepandian berbicara itu terdapat sihir. Orang bisa menyihir orang lain dengan dengan kepandiannya dalam berorasi, kepandiannya dalam menata kata, maka orang yang semula tidak setuju, setelah mendengarkan penjelasannya, tanpa sadar tiba-tiba sudah menjadi orang yang sangat sepakat dan setuju, tanpa sadar. Ya, bisa kemudian pelan-pelan larut, larut, larut, larut, oh tiba-tiba uh, jadi sangat sepakat, padahal awalnya sangat menentang dan menolak. Maka segala sesuatu yang memiliki pengaruh bitorikin khafi dengan cara yang tidak jelas. Ya, dengan cara yang tidak jelas, maka itu sihir. Ya, sedangkan dalam istilah fa'arafahu ba'du, maka sebagian ulama memberikan ta'rif, memberikan definisi bahasa yang namanya sihir itu adalah azaim. Azaim itu jamak dari azimah. Dan azimah itu dalam bahasa Arab artinya sama dengan ya Bacaan-bacaan. Eh, terjemah Jawanya suwuk. Eh, eh, di antara maknanya dalam bahasa Indonesia termasuk mantra. Jambi-jambi itu netral. Supaya kemudian agak kemudian lebih negatif mantra-mantra. Nah, mantra itu ya, ucapan-ucapan. Ya, ucapan -ucapan. ini semakna. Ya, ya. Azaim itu jamak dari azimah. Ada orang yang mungkin karena tidak buka kamus, azimah diartikan jimat. Ini eh, kesalahan yang fatal. Ini, mungkin karena nggak buka kamus. Oh, azimah, oh ya jimat lah, jimat lah. Kalau pakai itu berarti jimat itu dari bahasa Arab, azimah. Ya. Ya, bukan, azimah itu bukan ya, bukan jimat. Ya, azimah itu malah sama dengan ruko. Ya, yaitu jambi-jambi. Wa ruko sama, semakna berarti. Wa akdun dan ikatan-ikatan. Yang itu tu'athir fil kulub. Bisa memberikan dampak dan pengaruh pada hati. Benci jadi cinta. Cinta jadi benci. Atau mempengaruhi akal. Maka bisa jadi gila orang kena sihir, disihir, maka dan bisa gila karenanya. Wal abdan dan bisa mengaruhi badan jadi jatuh sakit. Maka sihir itu bisa mencabut akal. Tujidul hubba mendatangkan cinta padahal semula benci. Wal burda mendatangkan benci padahal sebelumnya cinta. Maka sihir itu bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Bisa menyebabkan badan yang sakit dan bisa menghilangkan kemampuan berpikir. Kemudian belajar sihir hukumnya haram. Bahkan itulah kekafiran jika sarananya adalah al-israq bisyayatin, menyekutukan Allah dengan setan. Allah Allah tabaraka wa taala berfirman dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan di masa kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidaklah kafir akan tapi yaitu maksudnya Sulaiman bukanlah tukang sihir. Nun Allah katakan Sulaiman tidak kafir. Perlu diketahui bahasanya orang Yahudi berkeyakinan bahasanya Sulaiman itu bukan nabi. Ya, dia adalah raja dan tukang sihir. Maka Allah bersihkan Nabi Sulaiman dari tuduhan orang-orang Yahudi. Allah katakan bahasanya Sulaiman bukan tukang sihir. Dengan bahasa Sulaiman tidak kafir. Ini menunjukkan bahasanya tukang sihir itu kafir. Walakin syaitan akan tetapi setanlah yang kafir karena mengajari manusia sihir. Wama ungzila alal malakaini dan apa yang diturunkan pada dua malaikat. Kiroah yang lain malikaini. Dua raja. Di Babila di Babilonia yaitu Harut dan Marut. Maka kalau berdasarkan malakaini maka ada dua malaikat yang Allah turunkan untuk mengajari sihir kepada manusia dalam rangka menguji manusia. Dan tidaklah keduanya mengajari seorang pun sampai keduanya memberikan nasihat. Kami adalah ujian. Fala takfur, janganlah engkau kafir. Dan ternyata keduanya tetap nikah. Eh, mereka banyak orang tetap nekat belajar dari Harut dan Marut. Belajar sihir. Yang sihir itu yufariku nabi bainal mar'i wa zawji. Dengan sihir mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Artinya ya, sihir mempengaruhi hati. Namun tidaklah mereka tukang sihir bisa menimpakan bahaya bi dengan sihirnya kepada seseorang illa biiznillah kecuali dengan izin Allah yaitu izin kauni. Ya, izin kauni sama dengan takdir. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak memberikan izin secara kauni, maka sehebat apapun sihir tidak akan bisa memberikan madarat. Namun jika Allah memberikan uh, izin, maka bisa saja menimpakan madarat. Ya, maka dari sini kita mengimani bahasanya sihir itu bisa menimpakan madarat, namun dengan bersyarat. Dia tidak bisa menimpakan madarat istiqlalan secara independen dengan sendirinya. Dan sihir itu bisa memberikan madarat bersyarat. Biiznillah al-kauni. Dengan izin kauni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena izin Allah itu ada dua macam. Izin syar'i dan izin kauni. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan, tidak memberikan izin syar'i untuk sihir. Bahkan belajar sihir tidak boleh. karena izin di sini adalah izin kauni sama dengan takdir. Wa nama maka mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Eh, kalimat ini jadikan dalil sebagian ulama usul fikih. Ya. Di, di pembahasan usul fikih itu terdapat pembahasan di pelajaran usul fikih terdapat ya, pembahasan adakah di dunia ini sesuatu yang murni bahaya, 100% bahaya. Ya. ya. Dan adakah di dunia ini sesuatu yang 100% maslahat tanpa mengandung madorot sedikit pun. Ya, ini satu hal yang diperselisihkan ulama ya, Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim termasuk yang berpendapat tidak ada. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang 100% manfaat dan 100% bahaya itu tidak ada. Ya, setiap sesuatu itu pasti ada manfaatnya dan setiap sesuatu itu ada motorotnya. Tidak ada yang manfaat 100%. Adanya maslahat boleh jadi maslahatnya 95 persen, iya. nanti madorotnya 5 persen. Tidak ada sesuatu yang madorotnya 100 persen. Boleh jadi madorotnya 98 ya, persen, ada 2 persen manfaatnya. Ya, ayat ini jadikan dalil sebagian ulama yang mengatakan ada di dunia ini yang 100% persen bahaya dan 100% persen manfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan mayadurhum bala yang fa'uhum. Hanya memberikan bahaya pada mereka tanpa memberikan manfaat bagi mereka. <clears throat> Dan ulama, ulama yang mengatakan tidak ada, mereka mengatakan bahasanya karena manfaatnya terlalu kecil, maka dianggap tidak ada. Adakah manfaat dari sihir? Ada. Wah, bisa berbangga-bangga. Nah, itu bisa dapat duit, duit kalau bagi si tukang sihir. Nah, ini tolong santet ini, ini duitnya. Ada manfaatnya yaitu dapat duit. <coughs> Ada manfaat bagi si orang yang minta untuk disantetkan, terpuaskan. Maka ada manfaat. Namun karena manfaatnya sangat kecil dibandingkan madaratnya yang jauh lebih besar, maka dikatakan ya duruhum wala yang fauhum. Walakat alimu dan sungguh mereka telah mengetahui dan menyadari. Siapa yang membeli sihir. Kata-kata membeli itu menunjukkan rohbah syadidah. Semangat yang luar biasa. Ya. Seperti orang membeli sesuatu. Ya, ya, mau beli sesuatu. Ya, maka uh, adanya di Miroto kampus. Ya, ya, semangat ngontel oh, sampai Miroto kampus. Ya. Wah, daripada, daripada ngontel sampai sana saya tidur saja enggak. Semangat sampai sana. Nah, Ya. ya, dia bersusah payah menempuh perjalanan, ya, berjadi siang-siang, berkeringat, ya, sana padat, ramai ngantri, lampu merahnya macet, semuanya dijalani demi membeli sesuatu. Ya, maka kata-kata istara membeli itu menunjukkan roh basyadidah. Dan demikianlah realita orang yang ingin jadi tukang sihir syarat untuk jadi orang uh, jadi tukang sihir harus punya urbah jadidah. Ya, karena lelakunya itu susah. Ya. Uh, karena dikerjain setan itu luar biasa. Ya. Uh, suruh uh, bertapa tidak makan tidak minum ya. 40 hari 40 malam nah, kalau mau jadi tukang sihir yang jagoan nah, kan susah payah. Kalau dia tidak kemudian punya hirsun syadid, rakus yang luar biasa, Allah lebih baik makan saja daripada uh, ngapain susah-susah semacam ini. Dia harus kemudian lelaku di tempat yang menakutkan. Betapa di situ nanti jangan mau tergoda, nanti akan ada hal-hal yang mengerikan. Kamu harus duduk anteng di situ saja misalnya. Untuk dapat sihir. Maka orang itu harus susah payah untuk dapat sihir. Tidak ada orang yang kemudian cuma-cuma Ya mungkin boleh jadi edisi promo bisa. Ya? Edisi promo. Dan itu cuma kecil-kecil saja kemampuannya. Kemampuan yang eh, biasa. Gitu. Bukan yang wah-wah. Ya wah-wah itu tidak ada edisi promo. Edisi berbayar. Nah, kalau yang murah-murah, yang kecil-kecil ya bolehlah kemudian untuk pemancing jadikan dijadikan sebagai edisi promo. Gitu ya. ya, maka namun sihir sesungguhnya harus istara membeli, harus rakus semangat yang luar biasa. Malah ya. Malahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang membeli sihir, maka tidak ada untuknya bagian di akhirat. Yaitu bagian dari nikmat. Ya, bagian dari nikmat. Kalau dia tidak memiliki sedikit pun bagian dari nikmat di akhirat, artinya neraka selamanya. Fata'alam hatta nak sihir, maka mempelajari Sihir jenis ini yaitu yang dengan perantaraan melakukan kemusikan dengan setan adalah kekafiran. Belajarnya adalah kekafiran. Wastimaluhu aidan kufrun wa zulmun wa adwanun al khalqi. Mempraktekannya adalah juga kekafiran, kedoliman, udwanun dan kedoliman terhadap orang lain. Oleh karena itu maka hukuman untuk tukang sihir adalah hukuman mati. Boleh jadi statusnya adalah redatan dengan status murtad jika itu adalah sihir dengan bantuan setan atau hadan atau hukuman had maka jika sihirnya itu adalah dalam bentuk yang membatalkan keimanan maka ada hukuman mati dengan status murtad dan kafir dan jika sihirnya itu tidak sampai derajat kekafiran <coughs> karena menurut saya Mulzemin ada sihir dalam bentuk ramuan-ramuan yang itu memiliki dampak sebagaimana dampak orang yang terkena sihir, maka dia tetap mendapatkan hukuman mati, hadan ya, dengan satu hukuman had dalam rangka mencegah kejelekannya dan gangguannya atas kaum muslimin. Kemudian hukum mengharmoniskan suami istri namun pakai sihir. Jawabannya hukumnya haram tidak diperbolehkan. Sihir semacam ini yang disebut dengan ataf. Ya. Wa ma sulubi atafrik sedangkan sihir yang menjadi sebab ya terwujudnya atafrik perpisahan disebut dengan saraf. Dan ini adalah pembatal iman sebagaimana di ya, risalah Nawakidul Islam. Ya, maka dikatakan dari asihru wa minhu asarfu wal atfu. Wa muharamun dan ini adalah satu hal yang haram. Bahkan boleh jadi itu adalah kekafiran dan kemusyrikan tergantung bentuknya, bentuk caranya. ya. Ya, Dan di antara sihir saraf yang merupakan kekafiran, itu sihir Babilonia. Yang tadi telah kita baca, eh, yufarikuna, ma yufarikuna bi bainal mar'i wa zawji. Kemudian kahanah perdukunan dan hukum mendatangi dukun. Kahanah dalam bahasa Arab adalah fa'alah diambil dari kata-kata takahun. Takahun artinya takharus, menebak-nebak. Wa iltimasul haqiqah dan mencari-cari sesuatu namun dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya, yang tidak berhubungan. Wakanat fil jahiliyah dan di masa jahiliyah perdukunan adalah sinah sebuah ya, profesi atau satu hal yang dilakukan oleh sekelompok orang tata selubim asyaitin setan kemudian berkomunikasi dengan mereka dengan akwam ini dan setan kemudian mencuri-curi dengar dari langit lalu menceritakan kepada mereka khutuna al-kalimah kemudian setan mengambil satu kalimat yang nukilat ilahim yang sampai kepada mereka dari langit dengan perantaraan Eh, eh, perantaraan setan atau maaf yakhuduna berarti akwamun dukun Suma yakhuduna kemudian dukun itu mengambil kata-kata yang dimiliki kepada mereka dari langit dengan perantaraan setan lalu mereka tambahkan kepada perkataan yang benar tersebut apa yang mereka tambahkan Kemudian mereka sampaikan semua itu kepada manusia. Maka jika terjadilah sesuatu mutabikon cocok dengan apa mereka katakan, maka banyak orang yang terkecoh. Akhirnya banyak orang itu masyarakat menjadikan mereka para dukun sebagai rujukan. Fil hukmi bainahum ya, untuk menetapkan hukum di antara hukum sengketa di antara mereka. Perlu diketahui bahasanya di masa jeliah dukun ini memiliki posisi sosial yang tinggi dan strategis. Ya, karena hukum ini, karena dukun itu sekaligus jadi kodi itu kerennya dukun di masa jahiliyah. Itu plus kodi. Kenapa? Karena dukun ini dianggap orang pinter. Ya. Ya. ya. Paranormal. Ya. Karena dia dianggap orang pinter. Punya kelebihan. Maka ketika terjadi sengketa di masyarakat, sengketa tanah dan sebagainya, maka dua orang yang bersengketa itu datang ke tempat dukun. Datangnya ke tempat dukun. Jadi, ya, kodi jahiliyah itu dukun. Ya, pengadilan. Ya, di masa jahiliyah itu ya, rumah mbah-mbah dukun. Itu pengadilan di masa jahiliyah. Oh, maka posisinya keren. Maka orang datang di situ bukan hanya ada ma, minta diramalkan, namun juga minta diselesaikan kasus dan sengketa yang dia alami. Maka marji'an fil hukmi. Maka jadi rujukan, jadi referen Fil hukmi dalam peradilan, dalam putusan peradilan, putusan sengketa di antara mereka. Demikian juga mereka menjadikan rujukan istintaji ma yakunu fil mustaqbal. Untuk istintaj e, meminta kesimpulan apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu maka kami katakan definisi kahin adalah orang yang menceritakan tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi di masa depan. Dan orang yang datangi dukun e, terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama, dia mendatangi dukun, bertanya tanpa bermaksud percaya. Hukumnya haram, hukuman pelakunya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sebagaimana dalam saya Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya, tidaklah diterima sholat 40 harinya atau 40 malamnya. Yang dimaksud adalah 40 hari 40 malam. <clears throat> Disebutkan hari dan dia maksudnya siang ya, dan maksudnya siang dan malam. Disebutkan lelatan dan maksudnya malam dan siang. Kemudian yang kedua orang yang datang ke dukun bertanya dan percaya ya, kabar masa depan yang disampaikan oleh si dukun maka ini kafir ini adalah bentuk kafir kepada Allah Azza wa Jalla. karena dia mempercayai si dukun dalam klaimnya mengetahui masa depan. Dan percaya kepada manusia yang mengklaim tahu masa depan berarti mendustakan sejumlah ayat. Di antaranya firman Allah di surat An-Naml, "Qul ya'lamu man samawati wal ardil ghaiba illallah." Ila di sini istisna mungkotek. Dan istisna mungkotek itu ilahnya bermakna lakinna. Katakanlah tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib. Akan tetapi Allah lah yang tahu. Ya, ilah di sini jangan diartikan kecuali. Karena kalau diartikan kecuali berarti Allah itu ada di langit dan di bumi. Ya. Dan oleh itu bagian dari ada eh, bagian dari yang berada di langit dan di bumi. Padahal Allah itu di atasnya langit. Oleh karena itu istisnanya harus istisna mengkotek. Karena Allah itu tidak di dalam langit dan bumi. Di atasnya langit, di atas aras dan aras itu di atasnya langit yang tujuh. Akan tetapi Allah Allah lah Allah lah yang mengetahui hal yang gaib. Ini terjemah kalau ilahnya adalah istisna mengkotek. Walihada oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih. Siapa yang mendatangi dukun lalu percaya ramalan yang dia katakan maka dia telah kafir dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Kemudian macam yang ketiga datang pada dukun bertanya untuk menjelaskan kepada manusia kebohongan dan keadaan si dukun. Dan bahasanya apa yang dia lakukan adalah sekedar perdukunan, tamwih. Tamwih itu menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya. Maka termasuk tanwih bohong. Ya, bisa diterjemahkan dengan pembohongan watadlil dan penipuan. Maka ini satu hal yang tidak mengapa dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ibnu Soyad seorang dukun Yahudi. Lalu Nabi sembunyikan kepadanya sesuatu dalam hatinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya apa yang Nabi sembunyikan. Fakal maka si dukun tersebut mengatakan duh. Yang dia inginkan adalah duhon, namun dia cuma bisa sampai duh saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ihsak celaka engkau, engkau tidak bisa melewati batasmu. Hadi inilah keadaan e, keadaan orang yang mendatangi dukun ada tiga macam. Yang pertama datang bertanya tanpa percaya, tanpa biduni ayak sudah dan juga tanpa ada keinginan untuk menjelaskan keadaannya dan kebohongannya. Hukumnya haram, hukuman pelakunya tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Dan sholat adalah amal yang paling utama. Jika itu tidak diterima, maka amal yang lebih rendah lebih tidak diterima. Dan yang dimaksud tidak diterima adalah tidak berpahala. Yeah. Dan bukanlah artinya kalau begitu saya tidak sholat saja. Yeah. Namun sholat anda cuma bisa menggugurkan kewajiban namun tidak ada ganjarannya dan tidak ada balasan di sisi Allah. Yang kedua bertanya dan percaya ini kekafiran membatalkan iman. Ya, Kalau ini terjadi apa yang jadi kewajiban? Ya. Karena ini e, pembatalan iman yang tidak berkenaan dengan pembatalan dua kalimat syahadat secara langsung, maka dia tidak perlu ikar syahadat. Tidak perlu syahadat ulang. Namun, alal insan ayatu baminhu. Wajib bagi dia untuk bertobat. Bayar ilallah, dia kembali, yaitu tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ila mata alal kufri. Jika eh, Ya, jika tidak maka dia mati di atas kekafiran. Ya, dan kita lihat di sini saya menurut tidak mengatakan ya, dia kafir manakala ya, manakala berilmu tentang masalah larangan mendatangi dukun. Beliau tidak mengkaitkannya dengan hal tersebut. Ya, maka ketika Ya, ya, dia datang dan percaya maka kafir gitu saja. Tidak kemudian disyaratkan dia kafir manakala berilmu. Kalau seperti itu tidak boleh, tidak. Dia tidak mengatakan demikian, maka dia kafir. Ya. Tidak kemudian beliau katakan dia wajib bertobat kalau dia melakukannya dalam keadaan berilmu kalau mendatangi dukun satu hal yang haram. Nah, tidak dikaitkan dengan <coughs> ilmu. <coughs> Maka perhatikan ya, beliau tidak mengkaitkannya dengan ilmu tentang kewajiban ya, tentang eh, status dia adalah kafir tentang kewajiban untuk kewajiban untuk bertobat tidak beliau kaitkan dengan al ilmu oh nanti ini wajib bertobat kalau ya, ya, kalau ketika itu sudah tahu kalau tidak boleh ya, kalau tidak boleh datangnya dukun beliau tidak mengkaitkannya dengan hal tersebut Menbelah katakan dia kafir wajib tobat gitu. Ya, dan di sini padahal kaf, e, kenapa cuma tobat karena ini e, tidak berkaitan langsung dengan ikrar dua kalimat syahadat dan telah kita sampaikan bahasanya ya, apakah orang yang batal Islam itu masuk ke dalam Islam kembali kepada Islam dengan e, mengulang syahadat ataukah tidak maka melihat apa yang jadi sebab pembatalnya jika sebab pembatalnya itu berkaitan langsung, kontradiktif secara langsung dengan dua kalimat syahadat, maka wajib ikrar syahadat. Jika tidak, maka cukup bertobat. Wa ilamat alal kufri, jika tidak bertobat, maka dia mati sebagai orang kafir. Kemudian yang ketiga dia datang bertanya untuk ngetes, untuk menjelaskan keadaan dan kebohongannya kepada manusia. Maka ini satu hal yang tidak mengapa. Kemudian tentang masalah ibadah, manakala ibadah tersebut bersambung dengan ria. Hukum ibadah yang bersambung dengan ria adalah kita katakan tersambungnya ria dengan ibadah itu ada tiga model, ada tiga macam. Yang pertama, al-ba'is faktor pendorong untuk melakukan ibadah adalah ria pamer kepada manusia. Menal asli sejak asalnya, sejak awalnya Semacam orang yang berdiri sholat, sholatnya lillahi untuk mencari ridha Allah. Namun motivasinya karena ingin dilihat oleh manusia. Dalam rangka supaya manusia memuji sholatnya dan ibadahnya. Maka riak yang sejak dari awal, sejak dari awal, sejak dari dasar ibadah, maka ini membatalkan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, Yeah. tadi menyertai ibadah, musyarikan, menyertai ibadah di tengah-tengah ibadah. Artinya hamil, hamil sama dengan ba'if, sama dengan dafi, faktor pendorong. Akan tetapi faktor, eh, dalam pengertian faktor pendorong baginya di awalnya adalah ikhlas karena Allah. Kemudian toa muncullah riya di tengah-tengah ibadah. Muncullah riya di tengah-tengah ibadah. Maka ibadah semacam ini tidak lepas dari dua rincian. Yang pertama, ala yartabita awalul ibadah bi akhiriha. Ibadah yang dia lakukan bukanlah ibadah yang tersambung. Bagian akhirnya dengan bagian awalnya. Maka dalam kondisi ini, karena awalnya awal ibadah itu niatnya benar, maka awal ibadahnya sah. Bikuli halin apapun kondisinya, sedangkan ya, akhir ibadahnya itulah yang batal dan sia-sia. Contoh ibadah yang tidak tersambung bagian akhirnya dengan bagian awalnya adalah sedekah. Orang sedekah selama beberapa hari, maka <clears throat> sedekah hari kedua tidak berhubungan dengan sedekah hari pertama. <clears throat> Ada seorang yang punya duit 100 rial. Dia ingin bersedekah dengannya, maka dia bersedekah 50 rial yang pertama sedekah yang ikhlas dan muncul padanya ria di 50 rial yang kedua. Falula maka sedekah eh, maka yang pertama adalah sedekah yang sah yang diterima. Sedangkan 50 rial yang kedua adalah sedekah yang sia-sia karena bercampur dengan ria di dalamnya. Ya, bil ikhlas bercampur dengan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang terhubung dan tersambung awal ibadah dengan akhirnya. Maka ibadah semacam ini tidak lepas dari dua rincian. Yang pertama, eh, karena ria ini muncul di tengah-tengah, maka dia tolak ria tersebut. Dia tidaklah tenang, tidaklah cocok, merasa cocok dengan ria tersebut. Bahkan dia berpaling darinya dan membencinya. Fa'innahu maka eh, ria semacam ini tidaklah memiliki pengaruh pada ibadahnya sedikit pun karena uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang hadasat bi ang fusuha, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Di antaranya adalah bisikan ria selama dia tidak mengatakan atau mengucapkannya. Kemudian yang kedua dia merasa tenang dengan riak tersebut dan tidak menolaknya dan mengusirnya. Fahina idin maka dalam kondisi ini maka batalah semua ibadah karena awal ibadah bersambung dengan akhir ibadah. Contohnya, adalah seorang yang memulai sholatnya ikhlas karena Allah dengan sholatnya. Kemudian muncul di tengah-tengah sholat ria. Muncullah ria di rakaat kedua, maka batalah sholat seluruhnya dari rakaat yang pertama sampai yang terakhir. Lirtibati awaliha bi akhiriha karena akhir ibadah bersambung dengan awal ibadah. Kemudian yang ketiga, Ayat arya'u muncullah ria setelah selesainya ibadah. Maka ini tidak mempengaruhi ibadah dan tidak membatalkannya. Karena ibadah tersebut telah tamat, telah selesai, sahihatan dalam keadaan sah. Maka dia tidaklah rusak dengan munculnya ria setelah itu berakhir. Yang bisa menghapus ibadah setelah selesainya ibadah adalah ujub setelah selesai beribadah kemudian ujub, maka ujub ini bisa membatalkan ibadah. Adapun ria ingin dilihat oleh orang, ya, maka ini tidak membatalkan ibadah yang telah selesai. Namun dan bukanlah termasuk ria seorang itu gembira ketika orang banyak orang mengetahui ibadahnya. Di hadza karena hal ini adalah tawa muncul setelah selesai dari ibadah. Walaisa minariak dan bukalah termasuk riak. Seorang itu senang karena bisa mengerjakan amal ketaatan. Bahkan senang e, bisa mengerjakan amal ketaatan secara tuntas adalah dalilu imanihi, adalah bukti iman. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi, "Man hasanatuhu." Siapa yang senang, gembira karena telah berhasil berbuat baik wasa'atu sayyatuhu dan siapa yang susah siapa yang galau sayyatuhu karena melakukan kejelekan dan maksiat fadzalika mu'minun maka itu tanda orang yang beriman dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hal ini. Ada sahabat yang datang dan bercerita, saya telah selesai beribadah, kemudian ada orang yang tahu memuji, kemudian saya gembira. Apakah ini bermasalah? Nabi mengatakan tilka ajilul busral mu'min. Itu adalah kabar gembira untuk orang yang beriman yang disegerakan. Dan itu bukanlah ria. Dan bukan termasuk ria, orang itu lebih semangat untuk beramal ketika dia bersama orang-orang yang soleh. Ya, itu bukanlah termasuk ria. Nah, itulah jiwa manusia ketika dia berada di lingkungan orang baik semua, ya, maka enteng baginya. Ya. Enteng baginya untuk melakukan kebaikan. Enteng baginya untuk sholat, enteng baginya untuk baca Quran, enteng baginya untuk sholat malam. Kenapa? Ya, karena lingkungannya sholat malam semua. Dan dia bukan, waduh kalau saya nggak sholat nanti ya, uh, kemudian ya, gimana-gimana. Uh, namun Eh, yang terjadi adalah dia merasa enteng untuk beramal karena semua orang pada bangun malam. Maka enteng baginya bangun malam. Ya, maka ini bukan termasuk ria. Ringannya beramal, ringannya beramal ketika seorang itu berada di lingkungan yang saleh, lingkungan yang baik itu bukan termasuk ria. Namun itulah wajar sifat uh, sifat manusia. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Ya, silakan juga ada pertanyaan. Bolehkah seorang istri mengecap hitam rambutnya untuk menyenangkan suaminya? Jawabannya tidak boleh. Sebagaimana ditegaskan dalam ditegaskan oleh Imam Nawawi di uh, judul bab Riyadus Salihin. Bab terlarangnya menyemir rambut hitam baiklah untuk laki-laki ataupun perempuan. Bolehkah sholat witir setelah tepat setelah selesai sholat isya? Jawabannya boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Eh, dan jadi kebiasaan dan tradisi sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan itulah yang uh, dianjurkan di matan takrib atau matan Abi Sujak fikih Syafi'iyah. Di, di sana dianjurkan untuk langsung sholat witir setelah selesai uh, eh, sholat isya. Sholat isya katanya kemudian ba'diyah, kemudian sambung dengan witir. Ya, seorang yang kemudian berada di tempat tujuan ya, selama satu bulan ya, untuk penelitian apakah dia musafir di sana tidak dia bukan musafir di sana terutama jika penelitian cuma di situ namun kalau penelitiannya pergi-pergi ya, ke sana ya, dua hari nanti balik lagi dua hari pergi lagi ke arah yang berbeda tiga hari balik lagi istirahat sehari pergi lagi lima, uh, eh, empat hari balik lagi. Nah, kalau itu dia musafir. Tapi kalau cuma duduk antem, antang di situ, ya, ya labnya di situ, ya, maka dia tidak musafir di situ. Dia musafir ketika berangkat dan ketika pulang. Hukum permainan di Facebook dengan menerka-nerka sesuatu masa depan, jodoh, usia, jumlah anak. Apakah ini termasuk mendatangi dukun? Iya, termasuk mendatangi dukun. Kalau tidak percaya, ya maka uh, tadi 40 hari tidak diterima sholatnya. Ya, dukunnya dukun elektronik. Ini dukun elektronik. Ya, dukun elektronik. Ya. Maka dukun tidak harus uh, uh, kemudian fisik. Hukum nonton film kartun berisi permainan sihir, Harry Potter, Naruto, dan yang lainnya. Hukumnya haram gitu, karena menonton kemungkaran, bahkan kemungkaran yang paling mungkar. Maka itu lebih jelek daripada nonton uh, sambung ayam, nonton uh, gaple, eh, nonton judi, nonton sihir. Yang itu kufur. Bahkan kufurnya sebagai kufur bubiyah Ya, Ini ada kekuatan yang bisa mengatur jagat raya. Nah, ya, ada makhluk-makhluk yang bisa menguasai bagian tertentu dari jagat raya. Ini syirik rububiyah. ya. Maka eh, ini lebih jelek daripada uh, nonton perjudian dan sebagainya. Karena ini menonton kemungkaran. Dan sikap seorang muslim adalah menghilang, uh, menghilangkan kemungkaran dengan mematikannya. Ya. Ya, bukan dengan menontonnya. Mengapa orang yang meyakini bid'ahnya kunut subuh tetap dianjurkan untuk ikut kunut subuh jika imam kunut lain hanya dengan mengapa bid'ah eh, tahlilan tidak boleh dihadiri meskipun eh, apa yang membedakan dua perbuatan tersebut. Yeah. Itu dua hal yang sangat berbeda karena kunut subuh satu hal yang diperselisihkan ulama ya, istihbabnya anjurannya sebagaimana telah diketahui. Ya, eh, ya, eh, Al Imam Syafi'i menganjurkannya bahkan menjadikannya sebagai Eh, bagi sunan abad dalam solat yang sunnah yang istimewa dalam dalam solat. Lain hanya dengan tahlilan yang itu berkenaan dengan peringatan kematian. Maka itu terlarang dengan sepakat fukuha. Terlarang dengan sepakat seluruh ulama. Ya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya, kalau itu terlarang, ada perselisihan bisa kita katakan perselisihan fukuha dalam masalah ini antara makruh dan haram. Namun kalau itu manhi, itu terlarang, seluruhnya sepakat. Namun apakah itu derajatnya makruh ataukah derajatnya haram? Nah, ini yang di uh, diperselisihkan. Kalau misalnya Syafi'iyah uh, membedakan nanti dananya dari mana. Dan apakah orang yang meninggal dunia itu meninggalkan anak anaknya tim ataukah tidak. Yeah. Jika dia meninggalkan anak kecil, berarti ada yang tim maka ini harta si mayit itu adalah harta anak yatim. Lalu dipakai untuk tahlilan, maka ini memakan harta anak yatim, haram, dosa besar. Karena memakan harta anak yatim. Karena ini yang meninggal misalnya si bapak, meninggalkan anak-anak belum di, belum dewasa atau salah satunya anaknya empat, yang satu yang kecil masih TK atau TK SD. Nah, maka ini harta anak yatim. Dipakai berarti memakan harta anak yatim. Haram. Namun jika uh, tidak ada di sana anak yatim, kemudian ya mereka rela dan seterusnya, maka uh, Syafi'iyah mengatakan hukumnya makruh. Ya, namun ada yang mengatakan hukumnya mubah. Ya, sehingga beda antara ya, dua masalah di atas. Bolehkah seorang istri uh, untuk kemudian mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan cara-cara membuat suaminya supaya tetap setia? Tidak pakai mantra tapi gunakan cara-cara seperti membalik pakaian dalam. Oh, ini gimana Enggak ya? tahu saya. Ya. Yang jelas, uh, ya, yang jelas ini cara perdukunan. Ini cara perdukunan yang perdukunan ini uh, maka bisa jadi kemudian itu khurafat dan bisa jadi itu sihir. Nah, dan dua-duanya tidak boleh. Bagaimanakah sikap yang baik kepada muslimah yang belum mendapatkan jodoh? Sikap yang baik dibantu ditolong, ditawari, dimudahkan. Ya, saya bantu carikan, ya, saya bantu kenalkan. Dan itu adalah bagian dari ta'awun alal birri wa taqwa. Apakah hukum iuran kas RT atau iuran kos, apakah seperti pajak? Jika itu disepakati secara bersama, kerelaan, ya, atau kemudian itu peraturan yang sudah ada, kemudian uh, disampaikan kepadanya, namun ada aturan seperti ini kalau mau tinggal, monggo. Kalau mau di sini, ya ada aturannya seperti ini. Ya, silakan dipenggalih, silakan dipikirkan, cocok ataukah tidak, oh saya cocok, tidak masalah ya maka itu bukan pajak. Ya, maka ini satu hal yang eh, boleh-boleh uh, saja sebagaimana apa ya, keadaannya sebagaimana Ash'ari, kabilah Ash'ari yang mereka itu meskipun kalau mereka tidak rutin ketika mereka kehabisan bekal atau bekal menipis maka mereka ya, barang-barang ya, mereka kumpulkan semua bekalnya kemudian dibagi rata di antara memberi di antara mereka semua. Dan seperti kemudian uh, di syariat Nabi Yunus di mana ketika eh, kapal itu terbebani muatan yang overload dan dibuat kesepakatan untuk dibuang, maka tidak masalah dan Allah ceritakan dan hal ini dalam Al-Quran dan tidak Allah ingkari. Apakah lewat uh, lewat di depan seseorang dengan menundukkan badarkan agar sopan itu tidak diperbolehkan? Iya, tidak diperbolehkan. <coughs> ya, maka seandainya tidak mungkin untuk dihindari ya maka diminimalisir. Dan yang lebih baik sebenarnya adalah menyapanya atau menjabat tangannya jika memungkinkan hal tersebut untuk dilakukan. Dulu ketika beli motor baru diajak orang tua ke tempat seseorang, lalu saya dimandikan dengan kembang, tangan ditulisi sesuatu yang tidak jelas dengan spidol warna emas, seperti raja. Apakah ini diisi jin? Mungkin. Nah, ini mungkin. Apakah saya dan motor saya perlu dirukyah? Ya, jika tidak ada gangguan apa-apa, ya, jika tidak ada gejala macam-macam, maka tidak usah. Dulu <coughs> sisa kembang untuk dimandikan motor disunyimpen, ditaruh di motor. Ternyata masih kecelakaan juga. Lalu saya buang kembang tersebut. Ya sudah betul. Buang saja kembang itu. Apakah jika haji daftarnya melalui bank karena aturannya memang harus begitu, yang pasti tidak mabur. Nah, karena itu duit-duit kita. Ya, Kecuali kalau kemudian e, duit untuk berangkat haji itu dari sumber yang haram. Ya, dari hasil korupsi atau yang lain. Adapun jika sumbernya adalah sumber yang halal, maka tidak bisa memastikan demikian. Apakah perbedaan antara pahala perbuatan dengan pahala niat? Iya. E, dalam satu perbuatan baik maka ada pahala niat. Maka sehingga niat saja tanpa melakukannya dan nanti ada pahalanya. Kemudian nanti ada pahala melakukan perbuatan. Ketika itu dilakukan maka dua-duanya dapat pahala niat dan pahala e, melakukan perbuatan. Ada hadis yang mengatakan siapa yang berjalan untuk pergi sholat jamaah, sholat fardu, maka dia seperti pergi haji dan berjalan untuk sholat sunnah, maka dia seperti pergi umrah. Tentu ini cuma eh, ini adalah pahala, kemudian ini motivasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, pergi berjalan untuk sholat sunnah di sini, tentu sholat sunnah yang dianjurkan rame-rame. Kalau menurut pendapat jumhur, ya berarti sholat idul adha, idul fitri, idul adha, karena itu hukumnya sunnah. Eh, sebagaimana pendapat jumhur, sholat e, eh, gerhana, itu hukumnya sunnah kemudian secara umum sholat tarawih di masjid. Di kampung saya terdapat imam masjid yang dikenal baik, baik secara sosial. Diketahui, eh, ia diketahui seorang yang dapat mengetahui sesuatu. Seperti barang yang hilang dengan menyebutkan tanda-tanda lokasinya ini tidak secara langsung. Dan demikalah trik dukun. Ya, demikalah trik dukun. Dia nggak berani nyebutkan, maka oh, secara langsung kan. Karena nanti bisa ketahuan bohongnya. Namun, ya, oh ini motormu yang hilang sekarang disembunyikan di eh, bambu-bambu uh, dekat sungai. Ya semua dekat sungai itu bambu-bambu. Coba aja. Pinggir sungai. Diturut. Ya di pinggir sungai itu itu mesti kemudian ada bambu-bambu kalau sungainya masih sungai yang alami. Itu pinggir sungai itu mesti dekat bambu-bambu. Oh, mantap sekarang disembunyikan oleh yang mencuri di eh, di bambu-bambu dekat pinggir sungai. Ya dari ujung Merapi sana sampai <laughs> nyarinya sampai Kemeng kan. Nah mau di sana kan betul kan? Nah, Karena pakai global. Nih, global karena itu itu jalan aman supaya loh kok nggak ada. Coba dia nyebut tempat, ya, nyebut lokasi di kampung ini, cari di situ nggak ada. Bohong berarti. Tapi kalau kemudian ya, di sungai-sungai dekat bambu di pinggir sungai, ya, itu nanti mau sampai Jawa Timur sana ya dekat sungai itu ya bambu-bambu gitu. <clears throat> Selama sungainya masih sungai alami. Ya, eh, bagaimanakah hukum apa ini? Bertanya kepadanya terkait barang yang hilang. Ya, dukun barang hilang dalam bahasa Arab namanya araf. Itu sama saja ya, mendatanginya tanpa percaya, ya tidak diterima sholatnya selama 40 40 malam. Bolehkah menjadikan anak kecil yang belum balik sebagai wakil untuk jual beli, disuruh beli barang-barang di warung misalnya. Kalau untuk wakil maka tidak tidak boleh. <clears throat> ya, tidak boleh. Ma, eh, kalau uh, yang saya sarankan dijadikan sebagai alat, jadikan sebagai alat perantara. Ya, sebagaimana eh, ya dijadikan sebagai kurir uh, ya ya dijadikan sebagai seperti boleh saja orang melakukan transaksi jual beli dengan cara melempar dengan pakai anak panah <laughs> jebret sampai sana oh itu mau beli sesuatu <laughs> karena status anak kecil yang belum balik statusnya sebagaimana benda mati statusnya benda mati maka tuliskan apa yang ingin dibeli tolong bawakan ini anak panahnya eh, Eh, untuk sana beli maka transaksi adalah transaksi orang tuanya tanda tangan ini ibunya ya, beli ini ini ini ini ini ini ini, ini uh, eh, ibunya tertanda nama si ibu misalnya ya, maka dia jadi uh, alat panah atau sejenis itu atau merpati kurir ya. <coughs> atau sejenis itu Lebih baik witir sebelum tidur dan bisa tahajud eh, di sepertiga malam terakhir atau lebih baik salat witir dan tahajud sepertiga malam terakhir uh, tapi masing-masing satu salam. Oh, beliau itu sebelum tidur dan bisa tahajud dua salam, dua rakaat salam mungkin di sepertiga malam terakhir atau lebih baik salat witir dan tahajud di sepertiga malam tapi masing-masing satu salam saja. Ya, tentang masalah sebelum tidur atau ke akhir malam, maka Manakah yang lebih baik tergantung kondisi seseorang. Kalau dia yakin bisa bangun di akhir malam itu yang lebih baik. Kalau tidak yakin, maka yang lebih baik adalah sebelum tidur. Ada tata caranya, maka sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat, salam, kecuali witir, maka witir tiga rakaat bisa eh, dua satu dan bisa tiga sekaligus tanpa tasahud awal. Apabila ketemu guru atau dosen kita menundukkan kepala sedikit, apakah itu tidak boleh? Di fatwa lajnah tidak boleh, menundukkan kepala juga tidak boleh. Tidak ada membuka badan, namun menundukkan kepala tidak boleh. Oleh karena itu nyapa saja, jalan biasa, assalamualaikum pak, ya, atau semacam itu. Ya, uh, kemudian tentang masalah uh, mengutarakan niat untuk menikahi namun setelah lulus kuliah, padahal lulusnya nggak jelas nih. <laughs> ya, ya, maka kalau untuk untuk akhwat uh, untuk muslim, kayak saya katakan jangan mau diberi harapan yang menggantung semacam itu. Cari yang jelas-jelas saja. Ya. Nanti saya akan nikahi setelah lulus. Ya lulusnya kapan? Mau skripsinya nggak digarap-garap. <laughs> Atau kemudian ya kurang lebih satu tahun ya kalau kalau betul satu tahun oh, mundur lagi mundur lagi. Ya, padahal yang jadi kaidah pokok setelah lulus. Ya, uh, <clears throat> kalau misalnya kemudian dipastikan setelah satu tahun lagi maka ya, kita katakan kalau ada yang uh, kemudian ada harapan untuk yang lain yang lebih baik yang lebih cepat